Tapi bismillah. Kita lanjutkan dars kita Allah Yang terakhir adalah sampai pada pembahasan isim tafdil, ismu tafdil. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya isim tafdil ini termasuk bagian dari isim mustaq ya isim tafdil termasuk bagian dari isim mustaq dia termasuk sifat artinya nanti dia bisa menjadi naat karena dasarnya nanti naat ataupun beberapa perkara yang lain itu dibentuk dari isi mustaq. Dan ketika membahas masalah isim tafdil itu kita ada beberapa pembahasan di dalamnya. Kalau kita lihat dalam buku kita disebutkan di situ uslubu tafdil yutakawwanu min isim tafdil itu dibentuk dari yang pertama ada namanya al-mufaddal. Harus ada ini. Jadi uslub isim tafdil itu akan tersusun dari tiga poin, tiga pembahasan. Yang pertama ada mufaddalnya, yang kedua ada ismu tafdilnya, isim tafdilnya, dan yang ketiga ada al-mufaddalu alaihi. Ya. Ada al-mufaddalu alaihi. Seperti contohnya syarifun atwalu min tarikin. Syarif itu lebih tinggi daripada tarik. Al-mufaddalnya huwa syarifun. Di sini mufaddalnya nanti adalah syarif. Kemudian isim tafdilnya nanti adalah atwal, ikut wazan af'alu untuk muzakar, Mu'annasnya nanti fu'la. Kemudian al-mufaddalu alaihinya adalah tarik. Ya. Mufaddal alaihinya itu nanti adalah tarik. Jadi Syarifun atwalu min tarikin. Syarif lebih tinggi daripada torik. Maka torik di sini nanti mufaddal alihnya Yang dilebihkan atau yang diutamakan. Ya. Kemudian atwal karena dia ikut wazan af'alu dan af'alu ini adalah wazan dari ismu tafdil maka atwal di sini adalah isim tafdilnya pembahasan ini sudah kita lalui. Sekarang syurutu siyaghati af'ali tafdil. Syarat-syarat untuk membuat isim tafdil. Jadi di sini ada beberapa syarat yang sebuah kata itu harus terpenuhi di dalamnya. Sehingga sebuah kata tersebut nanti bisa dibuat menjadi ismu tafdil. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah kata tersebut nanti batal di dalam beramal. Artinya batal menjadi isim tafdil. Ya. Dia harus terpenuhi syarat-syarat berikut. Dan syarat ini nanti sama dengan syarat pada sigotu ta'ajub, af'alu ta'ajub. Yang pertama, ayyakuna al-fi'lu sulasiyan. Syarat yang pertama, kalau membuat sigotu tafdil atau isim tafdil, dia harus dibentuk dari fi'il yang tiga huruf. Ya. Harus dibentuk dari fi'il yang tiga huruf. Asani yang kedua ayyakunal fi'lu taman. Hendaknya ini pembahasan syarat ini sudah pernah kita lalui ini ya. Hendaknya fi'il tersebut adalah fi'il yang tam. Artinya memiliki tasrif yang sempurna. Perpindahan kata yang sempurna. Punya fi'il madi, punya fi'il mudori punya fi'il amr jangan fiil yang nakis. Karena kalau dia fiil yang nakis nanti terkadang hanya punya fiil madi saja. Tidak punya mudori, tidak punya amr atau hanya punya mudori dan punya ah, punya fiil madi dan punya fiil mudori, Amr enggak punya. Itu enggak bisa dijadikan af'alu taajub meskipun dia tiga huruf. Fala yusagu minan nakis, maka tidak boleh dibuat dari fiil nakis seperti kana wa akhwatiha. Seperti dari fiil kana dan saudara-saudaranya. Kenapa dikatakan fiil nakis? Karena fiil ini di satu sisi dia itu membutuhkan isim dan khobar. Sedangkan asalnya fiil itu membutuhkan fa'il. Atau maf'ul bi. Fa'il dan maf'ul bi. Nah, di sini dikatakan kana dan saudara-saudaranya. Meskipun kana kalau ditasrifkan ada madhi, ada mudhari dan ada amarnya. Kana, yakunu, kun. Tapi kenapa kana dikatakan fi'il nakis? Karena dia membutuhkan isim dan membutuhkan khobar untuk menyempurnakan maknanya. Sedangkan fi'il yang sempurna itu adalah fi'il yang punya tasrif yang sempurna di satu sisi. Dan di satu sisi dia sempurna dengan fa'il. Atau dengan ma'fulbi bukan dengan isim dan khobar. Faham? Bukan dengan isim dan bukan dengan khobarnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, tapi karena punya tasrif. Sempurna tasrifnya. Jelas? Jawabannya, dari sisi tasrif dia sempurna. Da, tapi dari sisi membutuhkan kepada fa'il, dia nggak punya fa'il. Ya. Dia hanya membutuhkan isim dan membutuhkan khobar untuk menyempurnakan makna yang ada pada dirinya. Asalis yang ketiga ayaku nafilu mutasorif, Ya. Hendaknya fi'ilnya itu adalah fi'il mutasorif. berarti ini yang tadi. Fala yusagu minal jamid. Dia tidak boleh dibentuk dari fi'il jamit seperti asa dan Leisa. Jadi kalau dimaksud dari fiil mutasorif berarti adalah fiil yang memiliki tasrif yang sempurna, bisa ditasrif. Fiil madinya ada, fiil mudorinya ada, fiil amarnya ada. Paham? Fala yusogu minal jamit, Dia tidak boleh dibuat dari fiil jamit. Artinya fiil yang baku hanya pada satu keadaan. Tidak punya mudori atau tidak punya amar. Syarat yang keempat. Ayyakunal fi'lu musbatan. Hendaknya fi'ilnya itu adalah fi'il yang musbat. Ay maksudnya fala yusawgu minan nafi minal manfi. Tidak boleh dibentuk dari fiil yang didahului amil nafi. Jadi fiilnya itu harus fiil yang musbat, yang tidak ada amil nafi di dalamnya. Kalau nanti fiilnya kemasukan amil nafi, maka fiil tersebut tidak bisa dibentuk menjadi af'alu ta'ajjub. Ya. Fiil tersebut tidak bisa dibentuk menjadi af'alu ta'ajjub. Yang kelima, ayakunal fi'lu mabniyan lil ma'lum. Fi'ilnya itu harus fi'il mabni lil ma'lum. Fi'ilnya dibentuk dari fi'il mabni ma'lum. Bukan fi'il mabni majhul. Kalau fi'il mabni majhul tidak bisa dibuat menjadi af'alu ta'ajub ya harus dari fiil mabni lil ma'lum, fiil yang hanya membutuhkan fa'il saja. Tidak bisa dibentuk dari fiil yang mabniun lil majhul yang membutuhkan naibul fa'il. Berikutnya ayakun al-fi'lu qabilan tafawuti awi tafaduli. Hendaknya fi'il tersebut adalah fi'il yang dapat menerima tafawud, perbedaan, watafadul, dan bentuk kelebihan. Artinya, fi'il itu tidak baku pada satu keadaan Terkadang dia bisa lebih dan terkadang juga bisa daripada itu. Fala yusogu min mata. Maka tidak boleh dibuat isim tafdil dari fiil mata. Mati. Kenapa? Karena sifat mati adalah sifat yang tidak bisa berpindah-pindah. Hanya pada situ saja, pada keadaan satu saja. Tidak bisa bertambah daripada itu dan tidak bisa berkurang lagi daripada itu ya wafania atau dari fiil fania ini syarat yang keenam ya fiil itu harus bisa menerima perbedaan perubahan bukan fiil yang baku pada satu keadaan dan tidak bisa dipindah ini pembahasan ini sudah sudah kita lalui dahulu karena anak kira dahulu waktu kita belajar ini syarat ini nggak disebutkan, makanya anak sebutkan terlebih dahulu kan. Ini pengulangan. Yang ketujuh, al fi'lu laisal wasfu minhu ala wazni af'alu allazi muannasuhu fa'la'u. Fala yusagu min khadira wa awira. Fala yasihu akhdaru a'waru li'annal muannasa khadra'u a'ra'u hendaknya fiil tersebut bukan fiil yang diambil dari sifat yang mengikuti wazan af'alu untuk lafat muzakar, muannasnya fa'la'u. Jadi dia itu bukan berbentuk sifat. Yang sifat itu dasar wazannya af'alu, mu'annasnya fa'la'u. Jadi setiap ada sifat yang ikut wazan af'alu, mu'annasnya fa'la'u, maka kata af'alu yang mu'annasnya fa'la'u tidak bisa dijadikan ismu tafdil. Fala yusagu min khadira wa awira. Maka tidak boleh dibuat dari fi'il khadira wa awira. Kenapa? Karena khadira dan awira ini sifatnya nanti akhdaru awaru. Ya. Mu'annasnya nanti khadra'u awra'u. Ini yang mengikuti sifat yang mengikuti wazan af'alu mu'annasnya fa'la'u itu tidak bisa dibuat menjadi sifat. Tidak bisa dibuat menjadi ismu, ismu tafdil. Lihat, famata istawa istawfat hadhi syurutu as-sab'atu fi fi'lin sahha istikhda istikhdamuhu ala wazni af'alu tafdili. Maka kapan saja syarat-syarat yang tujuh ini terpenuhi pada sebuah fi'il sahha istikhdamuhu maka sah menggunakan lafat-lafat tersebut atau syarat eh, kata tersebut ala wazni af'alu untuk diikutkan wazan af'alu tafdil fi'il fi'il tafdil artinya sah diikutkan wazan ismu tafdil langsung ya kalau ada sebuah kata dia terpenuhi syarat yang tujuh yang kita sebutkan tadi maka menjadikan dia isim tafdil langsung tinggal ikut wazan af'alu yang untuk muzakkar, muannasnya nanti mengikuti wazan fu'la. Mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rauhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu minad dunya wa ma fiha. Ar-rauhatu yaitu istirahat wal ghadwatu dan berpagi-pagi bersegera fi sabilillah untuk datang di jalan Allah ketika berada di jalan Allah afdalu minad dunya wa ma fiha itu lebih afdol, lebih utama daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, istirahatnya dia itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Dan orang yang berjuang di jalan Allah ketika dia bersegera untuk datang berpagi-pagi untuk hadir berjuang di jalan Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini yang anak ingat ya, masih anak ingat. Kita waktu membahas masalah ini kemarin tentang ismu tafdil kalau syarat ini terpenuhi, nanti membuat isim tafdilnya langsung. Namun kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka nanti membuat isim tafdilnya itu menggunakan perantara. Seperti itu ya, itu yang Anda ingat. Karena tujuh syarat yang kita sebutkan ini, ini sudah pernah dibahas sebelumnya. setiap kata yang mau dibuat menjadi af'alu ta'ajjub eh, af'alu tafdil atau isim tafdil dia harus terpenuhi tujuh syarat tadi. Kalau terpenuhi tujuh syarat, maka membuat isim tafdilnya langsung. Kalau muzakkar af'alu, kalau muannas nanti fu'la. bang namun kalau misalkan nanti ada sebuah kata dia tidak terpenuhi syarat ini, paham? Salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, terus mau dipaksakan untuk dibuat menjadi isim tafdil, maka sebuah kata tersebut harus diperantarai dengan beber, dengan lafat isim tafdil. Sama seperti masalah takjub. Lafadznya nanti aksaru, akbaru, afdolu, ajmalu, ahsanu. Seingat ini sudah. Paham? Hah? Kemudian kata yang tidak terpenuhi syaratnya tadi dia di i'rab nanti menjadi tamiz bukan menjadi isim tafdhil. Ya. Diperhatikan ya. Kalau ada sebuah kata terpenuhi tujuh syarat ini, maka membuat isim tafdil itu dibuat secara mubasyarah, dibuat secara langsung. Yaitu apa? Tinggal mengikutkan wazan af'alu untuk muzakkar, fu'la untuk muannas. Namun pertanyaannya, kalau dia tidak terpenuhi syarat. Tapi ingin dibuatkan makna ta makna tafdil di dalamnya. Paham? Maka caranya nanti sebuah kata yang tidak terpenuhi syarat paham? Itu diperantarai, didahului dengan lafat isim tafdil yang terpenuhi syarat. Yang ikut wazan af'alu. Kemudian yang tidak terpenuhi syarat nanti ini menjadi tamiznya, i'rabnya sebagai tamiz.